Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min كأس كان مزاجها كافورا Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Sambil berkata, Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridoan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. ودانية